seorang sahabat, teman dekatnya Nabi yang mengorbankan hidupnya, insya Allah nggak nunggu pengumuman, begitu mendengar berita itu masuk lewat pintu belakang dalam tanda petik lah. Maksudnya nggak mau diketahui orang. Masuk pelan-pelan. Berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya semua harta saya." insya Allah Nabi terkejut menatap orang itu dalam-dalam. "Mada tarok tali ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Kata orang ini, Allah wa Rasulah. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dipeluk oleh Nabi. Di bawah tangannya. Diumumkan kepada para sahabat. Abu Bakar, Abu Bakar ya akhi, Abu Bakar ini sahabat saya. Faman adahu faqad adali. Siapa yang mengganggu Abu Bakar, menyakiti Abu Bakar, dia telah menyakiti saya. Masya Allah. Itu Abu Bakar. Yang tega ada orang memfitnah, menjelek-jelekannya, menuduhnya. Masya Allah. Orang yang telah berjuang dengan Nabi. Kalau antum baca sirahnya Abu Bakar itu dengan Rasulullah. Masya Allah. Saat berhijrah itu, itu orang paling panik. Datang ke depan, datang ke belakang, ke kanan, ke kiri. Sampai Nabi mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah saya takut kalau tiba-tiba anak panah datang dari depan. Biarkan saya ke depan, biar saya yang menjadi perisai duluan. Saya ke belakang karena takut tiba-tiba ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan ketika mau masuk ke gua Fur, itu antum kalau baca teliti, jeli, itu tangan Abu Bakar itu dimasukkan duluan ke gua. Kata Nabi, "Mada taf'an apa yang kamu lakukan?" Kata Abu Bakar, "Saya khawatir kalau di dalam ada hewan buas, biarkan tangan saya yang kena duluan." Sampai dipastikan lagi, lempar batu ke dalam, dipastikan masuk duluan ke dalam. Itu Abu Bakar. Sampai saat pasukan pun berada di atas gua, kelihatan kakinya yang kalau menengok ke bawah pasti akan ketahuan akan ketahuan Abu Bakar yang paling khawatir. Ya Rasulullah, kalau menengok ke bawah pasti kita kena katanya. Ya, turun ayatnya Taubah itu. Sudah, sudah, sudah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu Abu Bakar. Makanya sangat keterlaluan kalau ada orang datang belakangan. Gak pernah ketemu dengan Abu Bakar. Sampai bisa mengatakan anaknya Abu Bakar itu seorang pelacur. Bisa-bisanya Nabi dikerjai oleh anaknya Abu Bakar. Itu luar biasa jahatnya katanya. Itu orang keterlaluan. Dosa besar orang-orang seperti itu. Sampai Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari itu menulis buku khusus mencela orang tersebut itu. Ada di kitab yang kedua dari 19 kitab. Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Buka halaman ke-10 itu sampai halaman ke-12. Itu runtut tulisannya. Wa minhum rafidhiyuna. Ada di antara orang-orang bid'ah, kata Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Aliran Syiah Rafidah. ya Yasubbuna Sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Yang kerjaannya cuma banyak mencela. Mencela sahabat Nabi terutama Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Wa yuballighuna Ali ibn Abi Talibin wa ahli baiti. Dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Boleh mencintai Ali silahkan. Tapi dengan menjelekan sahabat yang lain itu yang keterlaluan. Kemudian di halaman ke-11 diriwayatkan hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi yang memuliakan para sahabat itu. Sampai beliau tegas menyampaikan di situ. Kalau ada orang-orang demikian maka jangan duduk-duduk bersama mereka jangan difasilitasi mereka, jangan berjamaah sholat dengan mereka, jangan nikahi anak-anak mereka, jangan sholatkan mereka, jangan sholatkan mereka sampai mereka tobat kepada Allah dari dosa-dosanya itu. Itu masya Allah. Bertakwalah antum kalau mendapati orang-orang seperti ini segera jauhi. Itu orang-orang yang sangat besar dosanya. Baik.